Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. <laughs> Assalamualaikum, Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah, Nusa udah setor satu surah. <laughs> Masya Allah. Kalau gitu, Nusa sudah tambah hafalan ya? Hmm. Rara juga, Ma. Oh, Rara juga. Udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah, Rara hebat. Rara gitu loh. Hmm. Eh, eh. Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Hah. bejekam. Apa? Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Mm. mm -mm. Bad Kidi. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa, hmm? letak dok pola kau jana. Janganlah kamu marah. Eh, niscaya bagimu surga. Gak bisa, Nusa tetap marah. Kansa, ayo duduk. Eh. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Hmm. Masih marah nih. Nusa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau kamu sama si marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Huh. Iya. Nusa maafin deh. Nusa nggak mau marah lagi. Uh, dasar kucing gembur. Uh. Eh? Eh? Eh? Hmm? Ih. Hmm. Hmm. Hmm. Nusa, wudhu aja deh.